yang merupakan pembahasan berhubungan dengan lughah Arabiyah. Namun dengan pembahasan ini kita mengambil perkara-perkara yang berhubungan dengan usulul fiqh. Dan terakhir kita telah membahas tentang huruf. Nah, di antaranya adalah al-wawu serta fa. Faedah utama dari al-wawu apa saudara? Nah, untuk menunjukkan kesamaan hukum antara dua perkara yang saling diatokkan tersebut karena wawu data sebagai huruf atof atau dengan ringkasnya bahwasanya fungsi dari wawu atof untuk menunjukkan apa mutlakul ishtirak ya kebersamaan antara perkara yang diatofkan ya dari sisi hukum. Dan wabu ini alhamdulillah karena dikatakan mutlakul ishtirak yakni menunjukkan kebersamaan saja secara mutlak. Tidak bisa diambil faedah dari wawu bahwasanya yang disebutkan awal itu berurutan dengan yang kedua. Dalam artian Wawu tidak terkandung di dalamnya makna tertib. Tidak pula ya menunjukkan tidak hanya tertib. Jadi hanya sekedar apa menunjukkan apa? Hmm? Mutlak istirahat. Jadi kebersamaan secara mutlak. Memang sama-sama dari si hukum Tafala Zaidun wa Amrun Al-Masjid ya. Yang kebersamaan hukum antara Zaid dan Amr Kedua-duanya masuk ke dalam masjid Tapi tidak diketahui dengan sekedar Wawu ini ikhwanifillah bahwasanya yang disebutkan awal itu lebih dahulu daripada yang disebutkan setelah wawu. Nah, kecuali dengan dalil. Apabila di sana ada dalil yang menunjukkan urutan, maka kita tetapkan urut sebagaimana telah kita lewati pada pertemuan kemarin. Namun ada faedah tambahan berhubungan dengan wawu akhwanillah bahwasanya walaupun wawu tidak memiliki faedah penetapan tertib tapi ya pada wawu ikhwanifillah terkandung faidah penunjukan bahwasan yang disebutkan awal itu lebih utama daripada yang disebutkan kedua. Yang awal itu lebih utama daripada yang berikutnya. Nah, misalnya sebagai contoh tadi, Dakhala Zaidun wa Amrun al-Masjid. Ketika seorang mengedepankan Zaid ini menunjukkan bahwasanya Zaid itu lebih utama. Ini terkadang diambil faidah demikian Dan pada beberapa hal para ulama beristimbat tentang keutamaan perkara yang awal yang disebutkan terlebih dahulu daripada berikutnya. bahwasanya yang pertama ini betul-betul hendaknya diberi perhatian baik keutamaan atau dari sisi keparahan misalnya Allah Subhanahu Wa Taala atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis mengatakan ijtanibu sab'al mubiqat jauhilah oleh kalian tujuh perkara yang menghancurkan, mencelakakan. Kemudian beliau menyebutkan asyirku billah ya wasih walidain menyebutkan yang pertama kali syirik ya pada Allah Subhanahu wa taala kemudian sihir dan seterusnya menunjukkan bahwasanya disebutkan pertama kali ini hendaknya diberi perhatian dan merupakan perkara yang paling dahsyat kalau itu kebaikan ya paling bagus kalau perkataan sedang menunjukkan kejelekan ya yang pertama itu yang paling jelek paham ini diantara faedah yang terkandung dalam wawu. Jadi walaupun tidak memiliki makna tartib, tapi memiliki faedah bahwasanya yang disebutkan awal itu alhamdulillah ada nilai tambah baik itu berupa kemuliaan atau ya lebih parah daripada yang disebutkan setelahnya. waktu ini wawu. Kemudian fa indah yang Harma atau memberikan faedah Nah, ya sebagai huruf atau maka memberikan faedah bal ishtirakul muta'atifin fil hukm ma'a tartibi wa ta'qib. Memberikan faedah Kebersamaan dua hal yang diatofkan tersebut pada satu hukum Bersamaan dengan adanya penunjukan tartib dan takim Tartib yaitu berurutan Sedangkan takim maknanya apa? Berurutan tanpa adanya jeda yakni langsung ya langsung berurutan tanpa ada jeda Urutan yang ada jeda disebut dengan istilah apa? Apa Mujahid? Kemarin tidak hadir. Apa Abdurrahman? Berurutan tapi ada jeda. Kalau ini takif, urutan tanpa ada jeda. Ini langsung setelah yang pertama langsung kedua. Tapi kalau berurutan ada jeda namanya tarafi. Tarafi Ini faedah yang berhubungan dengan summa insyaallah nanti kita akan mengetahuinya kalau summa juga huruf atau panitilah memiliki makna tertib tapi tarohi tertibnya summa berbeda dengan tertibnya fa kalau fa langsung setelah yang pertama langsung kedua tapi kalau summa ini men- men- memberikan kaidah tarohi yaitu setelah yang pertama kemudian yang kedua tapi ada jeda entah satu jam, dua jam, sehari, dua hari. Baik. Nah, kemudian kita masuk pada huruf yang ketiga yang wanitilah Allah al-jarrah. lah yang merupakan huruf jar. Karena lam itu banyak. al imam Ibn Qataimin rahimahullah ta'ala mengkhususkan lam jarah untuk mengeluarkan lam selain huruf jarah. Misalnya lam tidak atau lam tauhid dan yang lainnya. Baik, jadi lam yang merupakan huruf jarah. Nah, lam yang merupakan huruf jarah ini walaha ma'anin mempunyai makna-makna. Berarti tidak satu saja. Minha di antara makna tersebut dari sekian makna yang dimiliki oleh lam yaitu at-ta'lil wa tamlik wa ibahah. Ini yang paling terpenting untuk kita pahami berhubungan dengan usul fiqh. Lam yang pertama memiliki makna ta'lil yaitu menunjukkan sebab. Ta'lil menunjukkan sebab. Misalnya ahbabtu Muhammadan li imanihi Aku mencintai Muhammad sebabnya apa li imanihi dikarenakan keimanannya Ini lam namanya lam ta'lil Ya, lam jarah memiliki makna apa? At-ta'lil sebab Berhubungan dengan ayat misalnya Allah Subhanahu wa taala katakan rusulan mubasysyirin wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi Allah utus para rasulnya sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Apa alasannya? Lihatlah yang linnas. Agar ya tidak ada bagi manusia itu hujah lagi setelah diutusnya para rasul tersebut. Banyak kewajiban dalam Al-Quran maupun hadis ahkam yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan taklilnya Jadilah taklim menunjukkan apa alasan atau sebab. Kemudian makna yang kedua litamlik untuk menunjukkan milik. Ya, misalnya hadal kita laka kitab ini adalah milikmu. Ya, atau yang tidak berupa dhamir misalnya ada kitab li Muhammadin. Kitab ini adalah milik Muhammad. Tayyib. Nilam menunjukkan makna milik yang berhak itu siapa. Kalau dalam dalil misalnya innamas sadaqatu lil fuqara. Ya, hanyalah sedekah itu ya lil fuqara yang berhak untuk mendapatkannya yakni milik para kepala orang-orang yang fakir. Nilam di sini lip tamlik. Yang ketiga lil ibahah untuk menunjukkan makna boleh. Tayyib, Misalnya yang dicontohkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di sini walil insani an yusalli an-nafla jalisan ma'al qudrah 'ala qiyam. Boleh bagi seorang manusia walil insan, boleh seorang manusia bagi seorang manusia untuk sholat sunnah dalam keadaan duduk bersamaan dengan adanya kemampuan dia untuk berdiri. Ini namanya lam di sini ibah menunjukkan kulitnya. Nah, ada pun dalam dalil misalnya huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Ini menurut sebagian para ulama lam di sini lil ibahah. Ini boleh untuk kalian semuanya apa-apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Ini tiga fungsi utama dari lam. Apa tadi? Ta'lim, kemudian apa? Tamlik dan yang ketiga ibadah. Sekarang huruf yang ke keempat ala al jarah. Ala yang merupakan huruf jar. Untuk mengeluarkan maka kafanillah ya ala yang bukan jarak. Apakah di sana ada ala yang bukan jarak? Nah, apabila ya sebelum ala itu huruf jamin. Karena kalau huruf jar tidak boleh berjajar-jajar. Ketika min kok ketemu ala maka berarti ala ini bukan huruf jar. Min ala. Kadang kita Contohnya ya, misalnya perkataan seseorang ya dakhaltu alaihi min ala jidal. Aku masuk kepadanya ya dari atas tembok. Min ala jidal maksudnya apa? Min fauq. Ya. Min fauq dari atas. Jadi loncat tembok. Min ala ya. Ala di sini bukan huruf jar. Nah, dan tidak masuk dalam pembahasan kita. Yang dibahas adalah ala al yang merupakan huruf jar. Maknanya apa kaulillah? Ya. Walaha ma'ani minha al wujud. Ini makna yang berhubungan dengan usul fiqh ala kaulillah menunjukkan makna wujud. Baik untuk menunjukkan makna wajib dan ini banyak. Baik di antaranya apa? Hah? alaika eh, bisidq wajib atasmu untuk berbuat jujur. Baik. Alaikum bisunnati ya, menunjukkan wajib untuk mengikuti sunnah wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnah nah ala memiliki makna lucu. Ini tiga-tiga ya dan saya berkata ini Utsaimin telah memilihkan huruf-huruf dari sekian banyak huruf-huruf dalam bahasa Arab namun dengan empat huruf utama yang memang padanya banyak berputar dalil-dalil ini penting ya wahu fa lam jarah dan ala jarah. dan beliau pun telah memilihkan memilihkan makna yang paling dekat hubungannya dengan Rasulul Tapi Berarti dengan ini kita telah menyelesaikan pembahasan pembagian kalimat dalam bahasa Arab atau yang dalam bahasa kita pembagian kata. Bahwasanya kata dalam bahasa Arab terbagi menjadi tiga isim fi'il huruf. Masing-masing telah kita bahas dengan pembahasan ringkas yang berhubungan dengan usulul fiqh. Adapun pembahasan yang lainnya konfina ini urusan lubah Arabiyah, baik itu nahwu atau balaghah ataupun sarf. Nah, kita masuk pada pembahasan berikutnya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala aqsahul kalam. Baik pembagian kalam. Dan yang akan kita bahas di sini pembahasan kalam ya, yang berhubungan dengan ilmu balaghah Bukan berhubungan kalam yang dibahas oleh ilmu nahwu. Baik. Jadi pembagian kalam sekarang ini berhubungan dengan ilmu balaghah yang mempelajari makna Qala rahimahullah yang qasimul kalamu bi'tibari imkani wasfihi bisidqi wa adali. Kalam terbagi berdasarkan kemungkinan pensifatan dengan benar atau tidak benarnya. Ila kismain menjadi dua bagian. Jadi kalam ikhwanifillah kalau kita bagi berdasarkan apa? Berdasarkan sudut pandang apakah kalam ini bisa disifati benar atau tidak? Ya tentunya terbagi menjadi dua. Ya, khobar wa insya. Ya, apakah suatu kalam itu bisa disifati dengan benar atau tidak? Ini pembagiannya Pak Sekali lagi, sisi pandangnya dulu kalian pahami. Karena nanti akan kita dapati pembagian kalam yang banyak. Ya. Baik. Kalau dalam nahu kalam ada jumlah ya ismiyah jumlah ya, juga. Ya sekarang kalam dibagi apa? Dengan sudut kandang apakah mungkin kalam ini disifati dengan benar dan tidak? Jadi satu kalam bersifat ya, kalamu benar, kalamu tidak benar. Namun di sana ada juga kalam yang tidak bisa disifati dengan benar dan tidak. Nah, dari sudut pandang ini kalam terbagi menjadi dua yaitu khabar wa insya. Apa khabar apa itu insya akan dibahas oleh Syekh. Sekarang kita ambil satu yaitu khabar. Qala rahimahullah fal khabaru ma yumkinu an yusafa sidqi aw al kadhib li Khabar yaitu suatu kalam yang bisa disifati dengan ya benar atau dusta secara dalamnya. Nah, jadi berdasarkan dat kalam itu sendiri apabila bisa disifati bahwasanya kalam itu benar dan kalam itu bohong. Nah, kenapa kok perlu lidati? Karena nanti akan keluar suatu kalam yang dilihat dari yang mengucapkannya. Karena di sana ketika dilihat yang mengucapkan terkadang khobar tidak boleh disikapi kecuali dengan pembenaran. Misalnya kalau kalamnya itu berasal dari Allah, ini tidak bisa diberi ya pilihan kecuali pembenaran. Tidak bisa kemudian disifati bahwasanya kalam itu dusta. Paham? Jadi fal khabar yaitu ma yumkinu an yusafa bisidqi awil kadhibi dari Suatu kalam yang bisa disifati dengan benar atau dusta secara datnya Memang dat kalam itu bisa disifati tanpa menoleh siapa yang berbicara. Siapa yang mengeluarkan kalam tersebut. Dengan perkataan yang berikutnya insya Allah akan lebih jelas. Qala fa kharaja bi qawlina ma yumkinu an yusafa bi al-kadhib al-insya'. Maka keluar dengan perkataan kami dalam definisi tersebut ma an yusma fi sidqi awil kadhib yaitu suatu kalam yang bisa disifati dengan benar atau dusta al insya karena insya itu nggak bisa disifati dengan benar dan dusta apabila ya insya maknanya perintah atau larangan ya ini namanya insya sedangkan kita sekarang membahas khobar khobar itu ya bisa disifati secara zatnya dengan benar atau salah. Itu namanya khabar. Kenapa insya tidak bisa disifati dengan sidq abil kadzib? Li'annahu la yumkinu fihi karena enggak mungkin. Oh namanya perintah kok disifati ya benar atau salah. Perintah ya sikapnya apa? Dilakukan atau ditolak. Fa inna matlulahu laisa mukhbaran anhu hatta yumkina an yuqala innahu sidqun aw qadim Kenapa insya itu tidak bisa disifati dengan benar dan dusta? Dikarenakan isi dari insya itu ya bukanlah suatu hal yang dikhabarkan. Insya itu bukan suatu hal yang dikhabarkan sehingga mungkin untuk dikatakan bahwasanya itu benar atau dusta. <clears throat> nah, Misalnya Alhamdulillah seorang mengatakan ya, Alafa Muhammadun hadal kitab ya. Muhammad mengarang kitab ini <clears throat> Ini khabar atau insya Saya sedang mengkhabarkan bahwasanya Muhammad telah mengarang kitab ini Maka seseorang bisa mengatakan Sodakta atau kadabta Jika benar memang Muhammad yang mengarang kitab ini ya seorang yang mengatakan sedang tak engkau telah benar. Tapi kalau bukan itu bukan Muhammad yang mengarang maka engkau katakan kadzabta. Ya, engkau telah berdusta. Ini namanya khobar. Tadi kalau ini ikhwan kita nggak bisa disifati benar atau dusta. Kenapa? Karena berupa perintah bukan suatu khobar. Misalnya, ya, alifil kitab fit tauhid. Misalnya. Kadanglah kita dalam pembahasan tauhid. Maka jawabannya apa? Bukan sodakan dan kadang tapi ya diterima atau tidak. Mau melaksanakan atau menolak. Paham? Kita lanjutkan. Wa kharaja bi qawlina lidzati al-khabar alladhi la yahtamilu sidqa wala yahtamilul kadhiba bi'tibaril mukhbiri bihi. Ya diharokati baknya itu kasrah. Sehingga tidak keliru-keliru nanti membacanya. Dan keluar dengan batasan kami dzati pada definisi ya untuk mengeluarkan apa? khobar yang tidak ada kemungkinan benar atau dusta. Dia korban tersebut, tidak eh, eh, korban tersebut nggak ada kemungkinan benar atau dusta, tapi satu saja. Benar terus atau dusta terus. <coughs> Baik. Dengan tujuan inilah didatangkan data nilai yaitu untuk mengeluarkan khabar yang tidak ada kemungkinan benar atau tidak ada kemungkinan dusta ketika dilihat dari sisi al muhbiri bihi. Dilihat dari sisi yang memberikan obat. <clears throat> ya. Karena khobar Alhamdulillah ketika dilihat dari yang memberikan khobar ini ada pembagian lain sebagaimana disebutkan di sini. Wadhalika anna al min mukhbir bihi salah satu aksam. Yang demikian itu ya dikarenakan khabar dilihat dari sisi yang memberikan khabar terbagi menjadi tiga bagian. Al awal yang pertama mala yumkinu wasfuhu bil kadhib. Khabar yang tidak akan mungkin ya diberi sifat dusta. Diberi sifat khabar tersebut bohong atau khabar tersebut salah. Mesti khabar tersebut benar kakhobarillahi wa rasulihi seperti khabar Allah dan khabar Rasulnya. Ini semuanya benar. Tapi Syekh memberikan suatu batasan yang bagus di sini Alhamdulillah wa rasulihi as-sabiti anhu yaitu khabar yang sabit dari Rasulullah SAW untuk mengeluarkan apa khabar yang terkadang di atas nama Rasulullah tapi tidak sabit tidak sahih Ya ini bagus. Ya. Karena hadis-hadis dhaif ikhwan fillah ya seseorang terkadang mensifatinya dengan kadhib karena tidak sampai tidak benar itu perkataan Rasulullah. Jadi yang tidak mungkin disifati dengan kadhib ya Allah dan khabar Rasulnya yang sabit. Atani yang kedua, mana yumkinu wasmuhu bisidqi Khabar yang tidak mungkin ya diberikan pensifatan dengan benar. Ya, khabar itu benar, tidak mungkin. Kalau khabari anil mustahil syar'an atau akhlak. Seperti khabar ya tentang suatu perkara yang mustahil baik secara syar'i atau secara akli. Ini ya tidak bisa disifati dengan bahwasanya korban itu benar. Suatu yang mustahil ya mesti salah. Baik secara syariah atau secara akal. Misalnya seseorang mengkabarkan ya Allah, ya besok akan terjadi hari kiamat. Ini suatu perkara yang mustahil. Ini suatu perkara yang mustahil besok terjadi hari kiamat. Kenapa? Karena besok hari Senin, telah datang kabar tegaknya hari kiamat dari apa? Dari Jumat. Tidak akan mungkin besok hari Senin dari kiamat. Nah, kemudian tidak akan mungkin pula terjadi karena belum ada dajjal dan ya, belum turun Nabi Isa dan seterusnya. Secara syar'i suatu perkara yang mustahil. Nah, Kemudian yang berikutnya Syekh memberikan contoh. Fal awal kafabani mudai risalah ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk contoh yang pertama, perkara yang mustahil secara syar'i ya. Seperti khabar orang yang mengaku-ngaku diangkat sebagai rasul setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setelah Nabi kita Muhammad yang merupakan penutup para rasul. Ya, ini kabar yang mustahil, nggak ada kemungkinan benar padanya. Mesti salah, mesti dusta. Watani kal khabari al istima'in naqidain. Yang kedua, panikilah suatu kabar yang tidak mungkin disifati dengan benar. Ya mesti salahnya, seperti khobar tentang bersatunya dua hal yang bertentangan. Dua hal yang bertolak belakang ya tidak akan mungkin bersatu. Kalau orang mengatakan dua perkara ini bersatu. Misalnya kal harakah wasukun fi ainin wahidatin fi zamanin wahid. Bersatunya bergerak dan diam. Ya pergerakan dan diam pada satu benda di waktu yang sama. Mungkin tidak tidak akan mungkin. Suatu benda kalau disifati bergerak dan diam pada satu waktu tidak akan mungkin karena bergerak dan diam itu dua perkara yang saling bertolak belakang. Nah, dan ahlul kalam telah berijma bahwasanya nakil lain dua perkara yang bertolak belakang tidak akan mungkin yang bersatu di waktu yang sama dan zat yang sama. Ini secara akal ya, tidak atau secara akal termasuk perkara yang mustahil. Asalik sebagai penutup pertemuan kita Mayung yumkinu an yusofa bisirki awil kadhib. Suatu khabar yang memang tidak mungkin disifati dengan ya benar atau dusta. Imma ala sawa apa? Yang mungkin. Nah, ma di sini asalin ma yumkinu an yusofa bisidqi awil kadib. Suatu kabar yang bisa disifati dengan benar atau dusta. Jadi ini kebanyakan khabar. Mungkin untuk disifati khabar itu benar, mungkin disifati khabar itu dusta. Imma ala sawa, ya kemungkinannya seimbang ya ala sawa maksudnya seimbang kemungkinan jujur dan dustanya kemungkinan benar dan bohongnya au ma'arujhani ahadihima atau bersamaan dengan beratnya kemungkinan salah satu dari keduanya apakah berat pada sisi kebenarannya atau berat pada sisi kedustaannya nah ini jenis obat yang ketiga Dilihat dari mukhbir bihi. Kaikhbari syaksin an qudumi ghaibin wa nahri. Seperti khabar seseorang tentang datangnya orang yang gaib, orang yang sudah pergi. Ya, atau yang semisalnya, misalnya saudaranya pergi. Kemudian orang menghubarkan fulan telah datang. Nah ini orang-orang memungkinkan membenarkan atau mendustakan sesuai dengan korinah yang ada. Ya. Nah, ini pembagian khabar atau istilah untuk pahami ya bahwasanya khabar pengertiannya tadi mayum kilu aliyu sohabisuk ke awil kadib lidati. Kenapa didatangkan kata lidati? Ini faidahnya apa? Sebagaimana dijelaskan tadi ya untuk mengeluarkan khabar-khabar yang ketika dilihat dari isinya atau bila dari yang mengkhabarkannya tidak bisa disifati dengan benar atau dusta. Nah, seperti khabar dari Allah ini nggak bisa disifati dengan dusta, mesti harus benar. Nah, baik. Allah fiikum. dan nah, tapi سبحانك اللهم وبحمدك